<clears throat> Kita masih dalam halaman 311. Lanjutan dari hadis ataupun dari bab. Babu kalamillahi azza wa jal ma'al amya wa wa wa ghairihim. <clears throat> Kita sekarang bersama hadis yang bernama Sab'alab وخمسمائة وأحد عشرة tujuh ribu lima ratus sebelas. Perhatikan. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala haddatsana Muhammad bin Khalid حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج حبوا فيقول له ربه ادخل الجنة فيقول ربي الجنة ملآ فيقول له ذلك ثلاث مرات فكل ذلك يعيد عليه الجنة ملأى فيقول إن لك مثل الدنيا أسرى مرار Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini bahwasanya akhir penghuni surga yang masuk ke dalam surga akhir penghuni surga yang masuk ke dalam surga adalah Shallallahu Alaihi habwan ataupun awal dan akhir penghuni neraka yang keluar dari neraka adalah rojulun keluar dalam keadaan habwa. Jadi penghuni surga yang paling terakhir masuknya. Jadi penghuni surga yang paling terakhir masuknya ke dalam surga dan penghuni neraka yang paling terakhir keluar dari neraka adalah rojulun seorang laki-laki yang keluar dari neraka dalam keadaan habwa. Apa nah habwa? Hmm. Man? Apa apa? Merangkak. Ayo. Merangkak. Kalau merayap dabba yadubbu dabiban. Itu merayap. Syahid, perhatikan. Yang lain perhatikan semua. Antum ya perhatikan anak-anak yang sudah mulai bisa dipahamkan dalam suatu kalam dengarkan walaupun nggak paham secara menyeluruh sebagian kalimat mungkin antum mendengar nanti bermanfaat di hari tertentu sebagian kalimat yang mungkin di situ faedah dalam salah sorof faedah dalam masalah makna sebagian kalimat ini penting ini penting bagi yang menghadiri majelis taklim, khususnya yang mereka pemula dalam mencari ilmu. Seperti mana habwa. Ini adalah makna yang perlu juga dicatat bagi yang mendengarkan. Perhatikan. Keluar dalam keadaan merangka fayaqulu rabbuhu. Maka berkata kepada orang tadi, Laki-laki tadi yang paling terakhir keluar dari neraka. Dan yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Berkata kepada dia, Rabbnya, yakni Allah Ta'ala berkata kepada dia. Ini syahidnya. Babu kalamillahi azza wa jal ma'alam ya wa ghairihim. Wa ghairihim syahidnya. Dan selain para nabi, yakni orang ini yang keluar dari neraka paling terakhir yang masuk surga yang masuk surga yang paling terakhir fayaqul rabbuhu Rabbnya yakni Allah Taala berkata kepada dia inilah syahid ataupun dalil yang diinginkan oleh Imam Bukhari untuk menetapkan kalam bagi Allah kepada sebagian hambanya diantaranya selain para nabi untuk laki-laki ini Fayaqulu maka berkata laki-laki tadi, Rabbi, wahai Rabbku, al jannatu mal'a, surga sudah penuh. Al jannatu mal'a, surga sudah penuh. Fayaqulu lahu salah salasa marrat. Maka Allah berkata kepada laki-laki tadi dengan perkataan yang sama, "Udkhulil jannata." Sampai tiga kali. Tiga kali Allah mengulanginya kepada laki-laki tadi. Fakulu dzalika yu'idu alaihi al-jannatul mal'a. Setiap kali Allah berkata udkhulul jannata, jawabannya sama. Laki-laki tadi menjawab dengan jawaban yang sama, al jannatul mal'a wa Surga sudah penuh. Fayaqulu maka Allah telah berkata kepada dia, Innalakah sesungguhnya bagimu semisal dunia dilipatkan sepuluh kali. Asra marat. Asra miror. Miror, marat sama saja. Miroron, maratin. Maknanya sama. Situ ila Surabaya miroron. Berkali-kali. Atau maratin. Sama saja. Itu perhatikan ya, Pak. untuk Kudama, mana kita? Ke Kelampon Sapire, Lunggu, ngopi, ini ya Enggak Ah, buku ditulis enak. Mau awan-awan belajar sorap ora dunung. semua merat dunung apa mu? Sepuluh ora dunung limo, Ah, pegel ngulang-ulangi. Makanya senang yang benar. Perhatikan <clears throat> bin Bas rahimahullah taala syarah wa hadha fi ikhtisarun wa ini hadis ini lafaz yang dibawakan di sini Imam Bukhari ada ikhtisar ada sisi ringkasan yakni tidak dibawakan secara sepenuhnya sesuai dengan riwayat yang lain. Waqad jaa fi riwayat al-ukhra riwayat katsira. Nah, dan telah datang dalam beberapa riwayat yang lain. Riwayatnya banyak. Annahu yukhayyalu ilaihi annaha mal'a annahu. Lamir ini lamir apa namanya? Hmm? berapa? apa? Ayo, Terman. Rizki. Hu. Ayo masjid ni Hu, lamir apa namanya? Namanya damir apa dalam ilmu nahwu? Hmm? Nah? Insan. Sani. san asan Yang ngomong yang tegas itu. san Gitu. san san Bahasa Arab itu bahasa yang perlu dipertegas. asan Nah, gitu. Damir san Bahasa Arab itu begitu cara menyampaikan mengucapkannya. Tapi belajar sorak itu loh. Ketika antum disuruh nyorak sama ustadznya, bareng-bareng keras. Nah itu. Nomor sa'an. Nomor sa'an itu beda dengan semua damair. Kalau damair yang lain golnya kepada kalam yang sebelumnya. Kalau sa'an kepada kalam yang akan da datang. Nah, itu dibedakan. Perhatikan di situ. Annahu dalam riwayat yang lain annahu bahwasanya laki-laki tadi yukhayyalu ilaihi yukhayyalu ilaihi berarti kan itu yukhayyalu ilaihi antum bawa buku hamam bawa buku ayo itu dengan santri ku nah santri namanya bawa buku yukhayyalu ilaihi ini fi'il mudhari' Nah, benih apa namanya? Ibn Mas'ud. Dhamma awaluhu. Wa putih ma qabla akhirih itu jabal. Yukhayyalu ilaihi anna Dalam surat yang lain bahwasanya laki-laki tadi mendapatkan bayangan nampaknya surga tadi sudah penuh. Itu namanya yukhayyalu ilaihi. Terbayangkan, terhayalkan. Hayalan besar Bahasa Arab itu khayalan, bahasa Arab itu. Cuma kita bilangnya khayalan bukan khayalan. Kalau kita pakai kalau khob apa kalau Arab pakai kho. Nah, kalau Indonesia pakai ha. Khayalan saja. Ayo. Gitu. Baik, perhatikan. <clears throat> Yukhayyal ilaihi anha mal'a. Dalam satu riwayat yang lain itu bahwasanya terbayangkan terhadap laki-laki tadi bahwasanya surga sudah penuh. Walaisal haqiqatu anha mal'a. Dan hakikatnya bukan sudah penuh. Belum penuh hakikatnya. Alabalaysa hakikatu anha mal'a. Jadi sesungguhnya hakikatnya tidak penuh. Walakin yukhayyalu ilaihi anha akan tapi terhayalkan bagi dia atau kepada dia bahwasanya surga tadi sudah penuh. Sehingga dia bilang, Rabbi al-jannatu mal'a. Apa? Fal itu fiha sa'atun azima. Maka pada ikatnya surga itu di dalamnya ada sa'a azima, sa'a keluas longgar yang sangat besar. Sa'a. Ini saat ini master, ya. Kenapa kok kok sa'atun? Ini firmannya apa? Hah? Apa? Apa sa'a itu? Rizki? Wasi'ah. <laughs> Eh, tengok. Ayo. Wasi'ah. Terus mana wawunya kok jadi nggak ada? Kok bukan was'an gitu? Was'un kok sa'a? Mana wawunya? Kemana wawunya? Ha? Hah? Apa? Aywa. kita dengan tak toh. Baik. Faidah kalah kila lahu tatkala dia keluar apabila dia masuk ke dalam surga Di dikarenakan dia tamanna Taman ini isim tafil Termat. Fil apa? Mati. Antum Rizki? Eh? Fil apa lagi? Ah, masih di. Fil Mudore? Mana huruf Mudoranya? Dibuang? Tatamanna. Gimana kalau lebih lamar Hah? Kila lahu tamanna. Mazum, nah, mungkin salah tak. Hah? Kila lahu tatamanna. Masa tatamanna? Jadi sisi konteksnya adalah pihak amr supaya kamu berangan-angan. Pada tamanna maka dia berangan-angan. Nah. Mafhum? Eh? Nah, bisa jadi ini bisa cetaknya nulisnya di sini. Ya kan? Yang jelas konteksnya ini bilang film Tamanna. Nah, tamanna ya tamanna. Tamannian bahwa mutamannin wa zaka. Mutamanna. Terus tamanna kata tamanna ya, bil amr insyaallah. Fayataman maka dia berangan-angan fayuqalu fayuqal maka dikatakan laka ma tamannaita wa mislahu wa mithluhu ma wa mithluhu. Maka dikatakan setelah dia berangan-angan bagimu apa yang kau angan-angankan dan semisalnya dan semisalnya lipat-lipat. Ini orang yang paling terakhir masuk surga. Coba bayangkan. Sepuluh kali dunia. Setelah apa yang diangan-angan dikasih lipatan-lipatan lagi. Ini orang yang paling terakhir. Terus bagaimana dengan yang lain? Maka dikatakan tadi, pakai babi halil adkiya. Apabila fidul akhor, apabila fidul akhor, wa asyatu amsalihi. Dapat yang lain, apa yang kamu angan-angan itu, kamu dapat itu dan dapat lipat kali sepuluh. Nah. Ila akhir hadis, sampai akhir hadis. Wallahul musta'an. Ini menunjukkan bahwasanya benar-benar surga tadi sudah nggak terbayangkan oleh mata yang melihat, nggak pernah didengar oleh telinga. Ini bagi orang yang paling terakhir masuk surga. Maka dikatakan oleh beliau di sini wa ada akhiru man yakhruju minan minan minan nasi minar usad. Minan nas ini. Minan nar ini. Wada aku akhiru man yakhruju minan nar minal usot nah, gitu. Makanya ini salah Insya Allah Tadi itu di atas tamanna. Dan ini adalah terakhir orang yang keluar dari neraka. Dari kalangan para usot para pelaku maksiat yang mereka ustujibu duhulan linar. Mereka teruskan masuk neraka karena nggak dapat ampunan. Pelaku maksiat belum sempat bertaubat, meninggal kemudian nggak ada menilai Allah dari dosa-dosanya yang pernah dia lakukan. Harus disiksa dulu. Keluar paling terakhir dari penghuni neraka. Masuk surga yang paling terakhir. Mendapatkan apa tadi kita telah dengar. Ya kan? Setiap apa yang dia angan-angan dapat 10 lagi lipatannya. Nah, maka pakai bihalil at Maka bagaimana dengan keadaannya orang-orang yang dikatakan atqiya. Takiyun atqiya. Bagaimana dengan keadaan orang-orang yang dikatakan atqiya? Keadaan orang-orang yang bertakwa. Memiliki ketakwaan. Memiliki kewaspadaan dari api neraka di masa hidupnya. Sehingga ketika berbuat dosa langsung bertobat. Maka nggak bisa dibayangkan tentang bagaimana besarnya nikmat Allah yang diberikan kepada orang tersebut di surga nanti bagi keadaan orang-orang yang bertakwa. Ini saja orang yang paling terakhir masuk surga dapat itu. Innalaka mislat dunia asra maratin. Sesungguhnya bagi kamu wahai fulan seperti dunia itu sepuluh kali lipat. Setiap apa yang kamu angan-angan kepengen punya, kamu mendapatkannya diberi dan dilipat gandakan 10 kali lagi. Ini orang yang paling terakhir masuk surga. Orang yang paling terakhir masuk keluar dari neraka. Terus bagaimana dengan keadaannya orang yang memang sejak awal ahlul ahlul jannah? Maka dikatakan famada yakunu lahum terus opo sing kanggo wong ning wong ning takwa sejak awal wis mbok sak pira akeh dalam surga. Jadi dunia ini dibanding dengan surga. Kenikmatan dunia dibanding dengan surga enggak ada arti, enggak ada artinya. Apa? Maka itu ujian di dunia ini mudah-mudahan saja kita mampu untuk melewatinya dengan menanggapi tanggapan yang syar'i. Jangan mudah tergiur. Kenapa? Karena perhiasan dunia adalah perhiasan yang cuma menipu. Dari semua perkara dunia yang terkait dengan perisian dunianya menipu. Banyak orang itu mengangan dapat duit banyak. Ya, angan-angan dapat duit banyak sehingga yang mau samurai, yang mau pering petuk, nggak mau pering petung, pering petuk saja. Kalau pering petung, kode gede nggak mau, mau pering petuk yang cilik. Setelah pering petuk nanti samurai, samurai, samurai. Nah, yang ini, yang itu. Ya kan? Maunya apa? Meledak, meledak, kebiar, kebiar. Harus memperjuangkan dengan tata cara syirik dan yang lainnya, enggak peduli. Nah. Dan yang lainnya banyak sekali, maka oleh itu perhatikan. Ya. Kalian tahu, orang yang paling kaya di dunia ini punya baju taruhlah 100, enggak mungkin dipakai semuanya bareng. Mungkin pakai semuanya bareng, enggak mungkin. Punya piring seribu, nggak mungkin seribu piring untuk makan sekali bareng. Sama saja, yang miskin juga makan satu piring, pakai piring satu, yang miskin juga pakai baju satu, sama orang kaya pakai baju satu. Nggak mungkin terangkap tebal gitu. gitu. Jadi insya Allah ujian ini adalah ujian yang gampang diselesaikan, tapi dengan cara talabul ilmu tolak ilm adalah ya, semuanya kata semukbil. Kalau sudah membaca Riwayat Imam Bukhari dalam Sulasia dan semisalnya semuanya muskilat hilang. Semuanya problem yang menyedihkan sudah nggak ada lagi hilang semuanya. Demikian Syekh Rahmat Allah menceritakan dalam sebagian kitabnya. Sudah bilang sana bulan bulan kalau Rasulullah SAW eh, semuanya nggak ada lagi hilang semuanya. Sore-sore tadi ketika kita mau masjid Salim nampak berat, Pergi sholat jamaah nama berat, tapi kalau sudah sampai masjid, tenang. Taklim jalan. Nah, setan ganggu terus. Ya kan, perhatikan itu. Ya anak, ya istri, macam-macam. Apalagi istri, rata-rata adalah istri itu rata-rata nggak suka kalau suami itu taklim. Maunya dikandoli sikili. Nah, itu perhatikan. Jadi itu banyak ujian. Maka ujian ini mudah-mudahan saja mudah diselesaikan. Di hadapan kita. Nikmat Allah yang sangat luas itu tadi. Bagi penghuni surga yang belum terakhir masuk. Dapat dunia dan lipat kali sepuluh, sepuluhnya. Setiap kali apa yang diangan-angan, diinginkan, diberi. Dan dilipat gandakan sepuluh kali lagi. Nah, mau apa? Ya kan? Maka kita tinggal minta taufik kepada Allah Ta'ala. Dengan menempuh beberapa sebab yang syar'i. <clears throat> Maka itu biasanya, wah majelis taklim ini majelis yang benar-benar akan menghilangkan semua kesedihan. Ya kan? Ketika datang kesedihan nanti dalam majelis taklim akan hilang. <clears throat> Perhatikan di sini. Pertanyaan, soalun. Al-wasilatu ma maknaha? Fauzan, Ya turu toh. Makanya ning awal turu. Tulenan ae rono rene rono rene rono rene debu. Turu. Tidur siang. Terangantuk. Al wasilatu ma maknaha? Apa itu makna wasilah? Wasilah itu apa maknanya? Al jawab al wasil itu laha makna yani. Wasilah itu memiliki dua makna. Makna yani. Perhatikan mujahid. Budama, akil. Makna. Makna yani, sebabnya apa? Apa namanya tur? Makna, makna yani, jawabannya apa? Eh, mawani. sebabnya mawani. <laughs> mawani sorf sebabnya La ilaha illallah. Ah, rezeki. Ma'anin Nah, itu. Wah, tur, tur. Sudah dibilang suruh baca kamus, kamus, kamus. Ingatnya bola, bola, bola, es, es, kopior. Perhatikan. Al-wasilah lah makna yani. Wasilah itu memiliki dua makna kata saya Ben Bas. Ya kan? Makna yang pertama wasilah wasilatun bimakna ta'ah wal kurbah. Wasilah itu dimana Toa? Wasilah itu maknanya Toa wal Kurba. Apa bedanya Kurba dengan kirbah? Ah. Kalau Kop di doma dengan Kop di kasar apa bedanya? Mananya? Siapa yang bisa ngerti ini? Ayo, Mas Deddy. gambar dua nyiduk piye copot tangane. Hmm. Nah. Ember gede nyiduk piye? Lah Oh ya rahim iku. aja pakai ember. Perhatikan. Jadi wasilah itu maknanya toa dan kurbah. Jadi siapa yang melakukan kata kepada Allah berarti dia sudah punya perantara. Wasilah itu bahasa Indonesia perantara. Siapa yang memiliki kurba bertawar kepada Allah yang syar'i maka dia telah memiliki wasilah. Apa? Kalau wasilahnya orang demokrasi, dangdut. Nah, kemarin kemenangan kepala desa sebelum dangdut dimulai, innalhamdulillah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah dia an amana ada. Loh kok an amana bro bro. La ilaha illallah kemarin. Lah itu apa? MC-nya. Nah, artis-artis kita dari Gresik, dari Surabaya. Loh, kayak gitu. Dengar itu. Nah, mudah-mudahan suara kita dengar sama mereka. Sebagai suntikan untuk mereka. Biar Telinga-telinganya mereka mungkin agak melek sedikit. Sedikit. Kalau motor melek biasa. Kalau telinga melek ya ini yang agak repot. Rekan itu. Jadi wasilah itu adalah mananya toa wal kurba. Siapa yang memiliki ikatan kepada Allah berarti dia telah memiliki wasilah. Memiliki tali, pengantar. Nah, tapi kalau juhal, para khutbah, para juru khutbah yang juhal, bid'ah, syirik, bid'ah, maksiat, katanya tali pengantar kepada surga. Ya kan? Itu omong kosong. Ibaratnya orang mencari air dalam sumur tanpa tali. Air, air naik, ayo naik. Layo ya, piye? Air, air naik. tiba tanpa tali. tiba tanpa tali. Naik, naik. Ya, pegel ada bentuk putih gak akan naik. Nah, itu. Berarti kan? Jadi siapa yang memiliki ketaatan kepada Allah, memiliki kurba kepada Allah, berarti dia telah memiliki wasilah. Kama qala jalla wa ala ittaqullaha wabtagu ilahil wasilah. Ittaqullaha bertakwalah kepada Allah, wabtagu dan carilah perantara kepada Allah. Nah, apa perantaranya maksiat? Ya nggak bisa. Apa penontonnya dangdut? Nggak bisa. Kalau penyanyi elektron, dai elektron, elektron, dai elektron, ya kan? Nanti ketika mau mengatakan khamar haram, ramai rama, ting ting ting ting bunyi. Tentang siksa kubur, dalela bunyi. Nah, nah, itu. Itu katanya wasilah. Nah, itu adalah jahat, itu bukan wasilah. Ibaratnya cari air dalam sumur tanpa tang tanpa tali, tanpa tambang. Naik, naik airnya. Tambahnya, timbanya nggak bisa naik. Nah. Jadi perhatikan, wabtagu dan carilah al-wasilah tali pengantar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan taat wal kur kurba, Bukan dengan maksiat, bukan dengan syirik, bukan dengan kekufuran. Nah. Yakni al-qurbu ilaihi bi taatihi Hmm. Al-qurbu ilaihi bi Ya, yakni mendekat kepada Allah dengan mentaati kepadanya. Nah, dengan mentaati Allah. Itu caranya. Dan taat ini adalah dikatakan taat ketika dibangun di atas dua pondasi. Apa? Al-ikhlas wal mutabah. Murni karena Allah dan mutabah. Nah, mencontoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kun in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Maka oleh itu perhatikan. Mendekat kepada Allah itu dengan mentaati Allah bukan dengan berbuat maksiat. Dangdutan katanya apa? Dengan niat yang baik, mengumpulkan orang. Nanti kasih buat jangan. elektronan. Nah. Perhatikan itu. Idza utlikal wasilatu Al qurb ilaihi bi taatihi. Al qurbu ilaihi bi taatihi. Sehingga diungkapkan secara mutlak al-wasilah adalah mendekat kepada Allah dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ayo perhatikan itu. Ayo, saudara-saudara, wis. Kapan melu kapan kapok itu. Nah. Jadi mendekat kepada Allah dengan mentaati Allah taala. Itu makna wasi, mana pertama dari wasilah. Mana kedua wasilah wasilatu fil adzan bidu'ail adzan fayyal manzilatul lati fil jannah lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum ingat doa adzan, doa setelah adzan. Doa kita mendengarkan kemudian kita berdoa. Allahumma rabb hadhihi tama wassalatul qa'imah ati Muhammadan wasila wal fadilah. Bapak wa ba'athu maqamal ladzi maqam mahmud alladzi Ini nakal atau tukhliful mi'at ini sebagian dapatnya dikatakan untuk oleh sebagian ulul ilm saya bin Bas dulu pernah kita lewat bacaan seperti itu Pak penjelasannya dulu berapa tahun yang lalu sudah lama sekitar 20 tahun yang lalu Ada pun wasilah dalam azan, dalam doa ul azan ya doa setelah kita mendengarkan azan. Allahumma rabba hadhi ta'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadan wasila wal fadila Aba'athu maqaman mahmudal ladzi wa'attah Sampai sini hadisnya disahkan oleh sebagian ahli ilm, tambahannya innaka latukhliqul mi'at didoifkannya. Tapi saya bin Bas mensahihkannya dulu pernah kita lewati sekitar 20 tahun yang lalu kalau nggak lebih. Dulu-dulu ketika masih di Pakistan. <clears throat> sudah nggak jumpa lagi sekarang. Masih ingat-ingat. Jadi wasilah yang dalam dalam doa dan tadi itu adalah manzilah kedudukan yang ada dalam surga bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Tapi mengucapkan doa ini bukan kemudian disepakarkan, sebagaimana yang diumumnya masyarakat itu disepakarkan. Nah, perhatikan. Jadi ketika kita mendengarkan azan, kita ucapkan seperti orang muslim mengucapkannya. Assalatu salatu minan naum kita ucapkan assalatu salatu minan Setelah selesai dari azan kita ucapkan doa ini. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah ati Muhammadan wasila. Nah, wasila ini adalah manzilah, kedudukan dalam surga yang diperuntukkan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berdoa kepada Allah supaya beliau Nabi kita diberi manzilah yang mulia yang telah dijanjikan oleh Allah untuk beliau alaihi wasallam. Bukan kok kemudian ila hadatil mustafa al fatihah wes bahasa bahasa bahasa baleng apa kan itu? ila hadatil mustafa bahasa bahasa bahasa bahasa bahasa al fatihah baleng eh, ila suparno al fatihah ila mulyono al fatihah ila parjo al fatihah <laughs> Subhanallah, ini gimana? Tapi perhatikan itu. Jadi wasilah memiliki dua makna. Yang pertama tadi apa? Al-Qurb. Ta'ah. Kepada Allah. Yang kedua, kedudukan. Al-Manzilah. Mahfum yang ada dalam surga. Untuk siapa? Untuk beliau Sallallahu Wasallam Itulah yang sering kita ucapkan setiap kita mendengarkan adhan. Setelah adhan kita doa tadi. Antum berdoa biasanya enggak? Berdoa enggak kira-kira? paling belas. Siapa yang doa ya? Siapa yang nggak lebong? Siapa yang biasanya berdoa setelah negara adan Kita kok gak belas. Nah, berdoa. Itu doa itu. Hmm. Nah, yang adan bisa. Tapi jalurnya umum. Nah, kalau silakan tapi mengkhususkan nggak ada. Perhatikan. Taksis nggak ada bagi muadzin. Cuma kalau ke umum ya bisa sekali-sekali. Tapi kalau seorang yang bukan muadzin yang mendengarkan, memang diminta supaya berdoa dengan doa tersebut. Bagi muadzin kalau mau dapat doa itu dikatakan muhdas kapan? Ketika memang sebagai bentuk rutin, rutinitas. Setelah dia azan. Kalau nggak boleh, mana larangannya? Kalau boleh kenapa? Karena Ya kan? Dia termasuk juga orang yang mendengarkan anda bagi dirinya. Tapi kalau mau rutinitas, enggak, ini enggak ada dalilnya. Tapi kalau bagi yang mendengarkan, memang diminta. Supaya berdoa dengan doa itu. Hah? Ya berkali-kali ya. Salah yang lebih aktor ada yang antum, datangi pada masjid tersebut atau bisa saja Antum jawab berkali-kali gak masalah. Dapat adzan. Kenapa? Kenapa? Karena mutlaknya doa mendengarkan ya adan. Tapi kalau adan, adzan latihan adan ya nggak ada doa itu. Ada sekarang anak-anak itu selalu latihan adan gitu. Lo Lomba adan kayak di Magetan mungkin. Ya nggak ada doanya itu. Ya kan? <clears throat> Saya perhatikan. Jadi tadi diingat apa itu makna wasilah? Ada berapa tadi? Ada dua. Mananya to'ah dan mananya man manzilah. Baik, persoal yang kedua. Iya, Gurul Mahkamah Mahmud. Apakah iya? Iya ini boleh kepada apa? Apakah wasilah itu bukan mahkamah Mahmud? Jawabannya Gairul maqam al mahmud al wasilah manzilatun fil jannah maskanun maskanun maskan ini siapa apa namanya siapa apa siapa zaman sim makan ya oh, siapa zaman pula ah mana tempat tinggal wasilah adalah kedudukan di dalam surga maskan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tempat tinggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ati Muhammadan wasila wal fadila. Wab'athu maqamam mahmud alladhi wa'atta. Nah. Eh, Hei, Lek Malik. Teko ngguri ngejak ngobrol ni. Kok gampange ya, pol. Perhatikan. Tengok sini, ba'dul khurafiyin. Nah, tengok. Saya bin Bas mengatakan ba'dul khurafiyin. Maunya seorang ustadz itu ya sekali-kali ngomong itu para khurafiyun gitu. Jangan kok mau ngomong khurafiyun awabot. Kadang takut nanti nggak diterima oleh masyarakat. Padahal khurafiyun sekeliling manusia sekeliling banyak. Seharusnya para khurafiyun ini ditahdir. Tapi kadang-kadang ngono-ngono lari madunya. Lari nanti. Lari kemana? Kasih tahu Khurafiyun mana seneng. Apa tuh Khurafiyun itu? Oh, khurafiyun ya, aja keterangan. Yang sini. Khurafiyun, para khurafat. Di antara khurafat adalah tikus dicat putih kalau ngusir tikus andunyo. Oh, khurafat kondi. Setelah dicat putih, setelah culno, setelah kabeh minggat-minggat nanti. Khurafat. Baik. Seperti khurafat berarti apa? pohon mangga ketika bunga biar pentilnya nggak rontok dicancang rumput ilalang itu khurafat itu ngomong sugian belader kayak ngono rono rono rono rono musim rontok pentil mangga cancang pohonnya apa rumput ilalang apalagi musim duren so, sampai durennya rontok sitok pakai tolong atau sewu cancang saya ngake karena bongkok Nah, ayo khurafat. Awas Abdullah. Tangkap-tangkap. Fitnah duren. Ayo. Perhatikan. Ba'dul khurafiyin wa ba'dul jahalah. Nah, tengok. Ini saya bin Beliau orang yang paling ifah. Saya bin Bas ini seorang alim yang terkenal paling ifah. Paling jaga mulut. Tapi ketika butuh ngomong, orang-orang perlu dikomentari, Ba'dul khurafiyin wa ba'dul jahalah. Nah, sebagian para khurafiyin, sebagian orang-orang goblok. Nah, tengok ngomong seperti itu. Jahalah itu maksudnya goblok. Bodoh. Sebagian orang ngomong, ngomong apa maksud? Oh, Tapi saya ingin bahas ini tengok. Ba'dul khurafiyin, ba'dul jahalah. Nah, masuk ngomong khurafiyin, ba'dul khurafiyin, wa ba'dul jahalah. Ya enggak mungkin ngomong ngono. Lagunya yono ya dewe. Masuk biar di, dikira lunak lin ba'dul khurafiyin wa ba'dul jahalah ya gak mungkin ngomong gitu nah. ya kan ba'dul khurafiyin wa ba'dul jahalah nah, harus konteksnya seperti itu kenapa karena lagi ngomentari orang-orang khurafat dan orang-orang kok orang-orang bodoh bagaimana Yadunnu annal wasilata du'aul anbiya wal istighatsatu bil anbiya wal istighatsatu bil amwat awil bil malaikah. Nah, sebagian khurafiyin, sebagian orang-orang goblok bodoh menganggap bahwasanya wasilah itu adalah doaul anbiya. ul anbiya gimana ngertikannya? Tur. Gimana ngertikan bahasa indonesia Hah? Ayo, itu namanya idhafatul masdar kepada apa? Hah? Mafuli, fa'ili, jadi fa'ili, maf'uli. Idhafatul masdar li li apa? Rezeki. Maf'uli. Berdoa kepada para nabi, minta pertolongan dengan para nabi, istighosa dengan orang-orang sudah mati atau dengan para malaikat. Ini sebagian orang-orang kurofiin dan orang-orang goblok punya anggapan wasilah itu adalah menyeru para nabi, meminta kepada nabi, minta pertolongan dengan para nabi. Nah, dengan orang-orang sudah mati dengan malaikat. Ini khurafiyun dan jahala. Nah, Dan betapa banyaknya ya Rabbi bil Mustafa balik makasidana. Nah, terus apa lagi? Bagafir lana ma ya wasi'al karami. Nah, itu nyanyinya kan terus. Nabi sudah mati dipanggil-panggil menjadi apa? Sebagai wasilah. Itu Qurafiyin. Nah. Dalam kemarin dalam kitab Dalam kitab Sarah Nawakdal Islam. Terakhir-terakhir beliau mengatakan apa? dan tafahum ma'al Kuburin. Sulit. Ya kan? Kita mau bicara apa? Baik-baik dengan kuburin sulit. Kecuali dengan siddah, dengan keras katanya. Kata saya bin Bas. Nah itu. Jadi perhatikan. Demikianlah komentarnya Ahlul Ilm. Ada min a'zamil firya wa min a'zamil kadhib wal ilhad. Tengok. Mengartikan wasilah adalah meminta kepada nabi, minta pertolongan dengan para nabi, dengan orang-orang sudah mati dan para malaikat itu termasuk min a'zamil firyah termasuk firya yang terbesar. Apa firya? Kedustaan, kebohongan. Amin al-damil kadib. Kebohongan yang paling terbesar. Wal ilhad, penyelewengan yang paling terbesar. Nah, tengok. Nah, itu. Nah, sekarang adakah dai-dai demokrasi mau mengomentari orang-orang Qurabiyin? Ya enggak mungkin. Wong dijak bolo memperbanyak suara. Dikomentari yang enggak dicoblos, yang enggak laku, ya garing. Ngerti garing? Nah, mengingis kayak garangan nunggak. Nah, itu. Payu. Makanya mereka melindungi semua kurofiin dan para orang-orang bodoh. Nah, itu orang-orang partai. Fa'inna hadha lesat wasilatan ilal khair. Nah, tengok. Ah, fa'inna hadha, ini kembali wadah pak? menyuruh kepada para nabi, minta pertolongan kepada para nabi, orang-orang sudah mati dan para malaikat, ini adalah bukan wasilah kepada kebaikan, bukan tali pengantar kepada kebaikan. Wasilah dan nar, pengantar ke neraka, kata saya bin Bas. Hah, tengok. Hah. Wasilah dan ilan pengantar ke neraka. Ini omongannya bermaksud saya bin Bas. Saya bin Bas. Tadi kerasnya bermaksud Hati-hati kelamongan keras. Eh, tengok kayak ini Keras apanya? Spekernya keras, dengar sampai sana. Duaul amwat wal anbiya wal malaika wasilatun na'am. Lakin wasilatun ilan nar. Memang menyuruh para orang-orang yang sudah mati, para nabi, para malaikat, memang itu memang wasilah, itu memang tali pengantar. Tapi kemana? Ke neraka, kata Sebin ke neraka, nang neraka. ha. Apakah akan keluar dari neraka? Seperti tadi orang terakhir keluar dari neraka? Enggak. Kenapa? Karena apa? Ka kafir. ha. Kalau tadi keluar adalah masih punya tauhid. Yang paling terakhir keluar dari neraka tadi. Ini enggak, enggak keluar dari neraka. Abadan abidin selamanya. ha. Kayak gini enggak mau diperingatkan, enggak boleh dikomentari, enggak boleh dikritisi, enggak boleh dicela dasar hizbi partai melarang mencelah seperti itu. Mabum, keledai, himar. Nah, Hal tersebut dilarang di serca, celah, diperingatkan. Nah itu wasilah kata beliau, tapi wasilah kepada neraka. Wasilah nila, ila ghadabillah. Perantara tali pengantar kepada kemarahan Allah. Wasilah itu nilal kulut finar, Wasilah pengantar ke Khulut apa khulut? Kekal abadi di neraka. A'udzubillah. Kata beliau, kita berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada eh, Allah SWT dari neraka. Ah, ini perhatikan. Ini dakwah salafiyah. Ini kita nukilkan kalamnya beliau ini adalah orang yang paling terkenal, orang yang paling ifah dalam lisan beliau. Saya bin Basin terkenal seorang alim yang paling menjaga mulut, menjaga lisan. Tapi ini komentar terhadap kuburiyin, terhadap khurafiyin, terhadap jahala yang mereka menyalahgunakan makna wasi, wasi, wasilah. Nah, biar tahu. Biar antum jangan terkecoh. Tak itu yang lin. Bukan lin tapi linu. Nah. Lin, linu. filmernya lin, linu itu sama. Lin, lina, li, linu. Ya toh? lana yalinu ya kan lianan ya kan bahwa inun, madaka ma malu sama linun malinun malunun lin nah, lin lina linu lini nah, lina lin lina ayo nah, dakwah lin dakwah Linu. Nah, berarti kan itu. Linu. Jadi mereka-mereka yang terjerembab dalam kekufuran, beberapa kekufuran, dilindungi oleh seorang da'i. Biar nggak diusir, biar nggak dicerna oleh masyarakat. Jadi mereka terjerembab dalam bid'ah, kurafat dan syirkiyah dan kekufuran ini nggak pernah disinggung, nggak pernah dikomentari, nggak pernah dijelaskan, khawatir nanti nggak dipakai lagi. Nah ini kata Allah orang dai seperti itu khianat. Kalau mencontoh orang yang paling ifal misalnya, contoh saja saya bin Bas. Bagaimana komentari Qurabiyin? Ah, jangan contoh bermaksud. Contoh saja saya bin Bas. Ah, berarti kan? Gimana komentarnya? Iya itu memang wasilah kata beliau. Tapi wasilah kepada apa? Wasilah ilal khulud finnar. Perantara kepada keabadian di neraka. Kenapa? Karena musyrik kafir. Begini nggak mau diingatkan, nggak boleh diingatkan. Jadi khotib di mimbar umum satu kampung diceramai. Nah, 10 tahun, 20 tahun nggak paham apa-apa. Yang kekuburan-kekuburan terus, yang demokrasi-demokrasi terus, fanatik organisasi terus. Kayak gitu hikmah. Dakwah lin katanya. Linu, bukan lin. Loyo. Ah, perhatikan. Qala Allah Ta'ala fa innal wasail lati amarallahu biha fi qawlihi wabtagu ilal wasila wa qawli ulaika alladziina yad'una yabtaguna ilaihi ila rabbihimul wasila yakni al-qurb ilaihi bi taati yaitu mendekat kepada Allah dengan mentaati Allah taala. Itu makna wasilah yang terkandung dalam ayat ini. Wabtagu ilal wasila ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila. Hada makna maqala alu tafsir. Inilah makna yang dikatakan oleh alu tafsir. Allah dikala alu tafsir. Nah, perhatikan. Jadi jangan terkecoh dengan orang itu nunak nunuk kayak masalah sopannya aja, lemah lembut. Tapi ternyata apa? Lemah lembutnya mengantarkan manusia ke dalam kebodohan. Seneng dalam khurafat terus seneng. Lemah lembut seperti itu tidak dibutuhkan oleh kaum muslimin. Ini dibutuhkan untuk kambing dan sapi. Iya, kalau kambing dan sapi kalau kamu bersikap lemah lembut, dia akan lemah lembut sama kamu. Kalau kambing itu kamu tonyo, kamu begini, ya dia akan ngamuk. Tapi kalau manusia kamu kasih lemah lembut seperti itu, tunak tunuk, masya Allah, dai sopan santun, lemah lembut. Nah, lemah lembut itu lemah, lemah itu lemah, lembut gubar. Nah, jadi apa? Samar matanya orang yang mendengarkan silau, kabur. Nah, matanya kabur, hatinya kabur. Hah? Akhirnya apa? Dakwah bertahun-tahun bukan kok mengantas orang dari kesesatan, malah semakin kerasan dalam kesesatan. Itu bukan dakwanya para ambiya, bukan dakwanya para ulama. Lihat ini kalamnya Syekh bin dan yang lainnya bukan kamu maksud keras keras keras ikut dinyanyikan radikal kemarin Pak Darwis cerita ke Lamongan ketemu sebagian orang dari mana mas dari Sugian oh Sugian salah pecah toh kok pecah kata Darwis iya katanya satunya itu radikal la ilaha illallah baru kemarin ini radikal dia bukan radikal dia kadal nah itu apa yang radikal? Perhatikan. Nah. Ya, itu perhatikan berapa hari yang lalu aja. Dari Kelamongan disembah sama pegangan mereka di sana. Entah siapa. Entah siapa yang menghembuskan ke sana. Mungkin Pak Dadang. Radikal itu. Oh. Nah kok tega nih Kok iso mon? Tengok, nah, kalau nggak percaya tanya sama Mbak Darwis. Saya perhatikan itu. Wakata jemaah alut tafsir ala dalika. Alut tafsir telah berijma, telah sepakat di atas penjelasan tadi. Annal murada bil wasilah ta'atullahi wa rasuli. Wa ilai bima syara'a subhanahu wa ta'ala. Wa adamu at-tauhidu. Adamu al-ikhlasu lillahi ta'ala bil amal. Hada adamul wasail. Nah ini. Insya Allah kita baca waktu yang datang sebagai penyemangat bagaimana kita ini makna memanai makna yang benar dari kalamnya alul ilm. Baik, belajar semangat ya, Subhanakallahumma wa bihamdika